Yang lalu kita telah mengkaji sampai membaca surat Al-Fatihah. Iya kan? Sampai situ ya, Pak Sultan. Iya. sampai baca Al-Fatihah ya, InsyaAllah. Sekarang tentang bagaimana cara Rasulullah SAW membaca surat dalam sholat Pertama-tama dalam sholat wajib dulu Kemudian dalam sholat-sholat sunnah Semuanya ada riwayatnya Sholat subuh yang beliau biasa baca ini Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya Sholat witir, sholat sunnah fajar, sholat sunnah ba'diyah subuh Semuanya ada Semuanya ada Adapun di dalam sholat-sholat wajib Kaidah-kaidahnya diantaranya adalah wa kana min hadihi qira'atus surati kamilatan. Termasuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholat wajib berjamaah lima waktu baca surat secara utuh. Baca surat secara utuh. Wa rubbama qara'aha fi rak'atain. Jadi ya, rokaat pertama satu surat utuh. Rokaat kedua satu surat utuh. Kalau panjang, kadang oleh beliau dibagi dua. Sebagian dibaca pada rokaat pertama, terakhirnya bagian terakhir dibaca di rokaat yang kedua. Jadi satu surat utuh, bukan comot, bukan menyomot. Kemudian warubbama qara'a awalas awalas surah. Ada kalanya beliau membaca permulaan surat. Kalau suratnya panjang sekali ya, beliau membaca permulaannya saja sampai ayat tertentu baru berhenti. Kalau suratnya sangat panjang. Permulaan surat, permulaan surat. Nanti ada contoh-contohnya. Wa amma qira'atu awakhiris surah wa awsatiha falam yuhfat minhu. Adapun membaca bagian akhir surat mencomot bagian akhirnya saja itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mencomot tengah-tengahnya surat itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bacanya itu satu rokaat satu surat penuh. Rokaat pertama satu surat penuh, rokaat kedua satu surat penuh. Atau satu surat dibagi dua, sebagian besar dibaca rakaat pertama, sisanya dibaca di rakaat kedua. Atau juga kadang beliau membaca dari awal surat. Kalau panjang tidak sampai diselesaikan, tapi dari awal surat. Kalau mencomot akhir surat saja tidak pernah beliau lakukan atau mencomot tengah-tengahnya surat itu enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Kemudian wa amma qira'atu surataini fi rak'atin fa kana yaf'aluhu fi nafilah. Adapun membaca dua surat sekaligus dalam satu rakaat itu biasa beliau lakukan dalam sholat sunnah. Jadi membaca dua surat bahkan tiga surat sekaligus itu tidak apa-apa kalau sholat sunnah. Sholat sunnah ya. Mau baca berapa surat dalam satu rokaat, tidak apa-apa salat sunnah. Kalau salat wajib tidak. Salat wajib satu rokaat, satu surat atau satu surat dibagi dalam dua rokaat. Tapi memang ada riwayat dari sahabat itu kalau habis baca surat ditutup dengan qul ahad. Nah, itu boleh juga Rasulullah menyetujuinya, menyetujuinya. Tapi kalau sekaligus dalam satu rokaat baca dua surat selain eh, al-ikhlas tadi, Allah ahad, tidak ada, tidak ada contohnya kecuali sholat sunnah, sholat gerhana misalnya, panjangkan sholatnya, yaitu baca uh, amma kemudian wan an-nazi'at, apa sawatawala, tidak apa-apa. Sholat gerhana misalnya, sholat sunnah yang panjang. Wa amma qira'atu suratin wahidatin fi rak'ataini ma'an fa kana yaf'aluhu. Ya. Adapun membaca satu surat yang sama dalam dua rakaat itu jarang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Fatihah baca satu surat, kemudian rakaat dua setelah Fatihah baca surat itu lagi. Itu juga pernah tapi jarang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dua rakaat baca surat yang sama. Kemudian wakana la yu'ayyinu suratan fis salati bi'ainiha la yaqra'u illa fiha illa fil jum'ati wal idaini. Dan bahwasannya Rasulullah SAW tidak pernah menentukan membaca surat tertentu untuk sholat ini. Sholat wajib lima waktu ya. Kecuali sholat Jumat dan sholat hari raya. Maksudnya tidak pernah Rasulullah mengajarkan hari Rabu ya, salat maghribnya nanti bacanya ini dan ini. Hari Kamis bacanya ini dan ini. Hari ini ya, hari subuh nanti sholat subuh hari Kamis bacanya ini dan ini. Hari apa? Nah, itu tidak pernah dilakukan Rasulullah Selain kecuali Jumat. Jumatan atau Jumat waktu sholat subuh ada keterangannya. Seperti itu. Itu kaidah-kaidah dalam membaca surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nanti kalau kita lihat kebanyakan beliau itu membaca surat mufassal. Mufassal. Mufassal ya. Mufassal itu surat yang dipisah-pisahkan oleh bismillah yang pendek-pendek. Mufassal itu dimulai dari surat Qaf. Jadi sepertujuh terakhir dari Al-Qur'an sepertujuh terakhir dari Al-Quran. Itu mulai kof sampai akhir itu namanya mufassal. Mufassal yang dipotong-potong oleh bismillah, banyak bismillahnya. Suratnya pendek-pendek tidak terlalu panjang. Atau juga ada yang menyebutkan mulai dari Al-Hujurat. Al-Hujurat. Ya, kan? Hujurat dengan kof itu kan berdekatan. Itu namanya mufassal. Dan mufassal itu ada tiga kelompok. Yang pertama-tama tiwal mufassal. Mufassal yang panjang-panjang. Mufassal yang panjang-panjang. Ini dimulai dari surat Qaf sampai Amma Tasa'alun. Kemudian yang kedua, ausatul mufassal. Mufassal yang pertengahan. Enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek. Ini dimulai dari Amma Tasa'alun sampai Wadduha. Yang ketiga, kisor mufassal. Mufassal yang pendek-pendek. Itu dimulai waduha sampai hatam Quran, demi Anas. Jelas ya? Jelas? Nah sekarang kita lihat bagaimana Rasulullah sholatnya Rasulullah SAW ketika sholat fajar, sholat subuh. Karena Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fiha bitiwalil mufassal. Kalau sholat subuh yang dibaca oleh Rasulullah SAW itu adalah tiwalul mufassal. Jadi mulai dari surat Qaf sampai mana tadi? Sampai Amaita Sa'alun. Itu yang dipilih oleh beliau. Tiwal mufassal. Yang soal bahasa itu. Karena di mufassal itu banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak nasihat, banyak akidah, surga neraka. Bagus itu. Mufassal itu bagus baca. Kadang-kadang beliau membaca surat Al-Waqi'ah. Salat subuh membaca surat Al-Waqi'ah. Panjang itu ya. Al-Waqi'ah itu surat ke-56. Ada 96 ayat. Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah dibagi dalam dua rakaat. Sebagian besar di rakaat pertama, sisanya di rakaat kedua. Karena rakaat pertama selalu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ada kalanya juga beliau membaca salat subuh itu surat At-Tur. At-Tur juga panjang. Surat ke-52 ada 49 ayat. Itu dilakukan ketika hajatul Wada. Ada kalanya juga beliau membaca surat Qaf pada rakaat yang pertama saja. Surat Qaf rakaat pertama saja yang dibaca oleh imam dari sidah yang lalu. Masih ingat antum siapa namanya? Abdul Wali Al-Arkani. Punya website alarkani.net. Ya. Masya Allah beliau walaupun sudah pulang ternyata masih ingat sama kita. Beberapa hari yang lalu kirim email ke saya. pada berita-berita beliau kirimkan. Abdul Wali Al-Arkani. Hafizahullah Ta'ala. Waktu itu beliau baca surat Qaf dibagi dua, separuh rokaat pertama, bahkan yang lainnya rokaat yang kedua. Surat Qaf ini masya Allah nasihatnya luar biasa. Di Masjidil Haram kalau udah Ramadan waktu surat Qaf yang baca Syekh Abdul Rahman As-Sudais sak masjid semuanya nangis. Semuanya nangis surat Qaf. Cerita tentang sakaratul maut, kematian, terutama ketika percakapan antara Allah dengan neraka jahannam li jahannama لجهنم هل wa taqulu hal mim mazid. pada hari ketika kami menanyakan kepada neraka jahanam hei neraka jahanam apa kamu sudah penuh neraka jahanam menjawab apakah ada tambahan lagi minta tambah terus neraka jahanam yang mana Allah berjanji Kata Allah Subhanahu wa taala, "La anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." La amla anna. Sungguh pasti aku akan memenuhi neraka jahanam dengan manusia dan jin semuanya. Allahu akbar. Orang-orang kafir, insya Allah kita orang-orang beriman masuk ke dalam surga semuanya. Allahumma amin. Kemudian juga ada kalanya salat subuh pula Rasulullah SAW membaca dari Ausatul mufassal. Mufassal yang pertengahan. Dari mana sampai mana tadi? Amma sampai wadduha. Wadduha ya. Ada kalanya beliau baca surat Ida Syamsu Kuwirat, surat At-Takwir. Ada kalanya juga bahkan beliau baca Ida Zul. Nah ini kisor mufassal. Tapi ini dibaca ketika safar. Karena orang safar musafir itu capek ya, capek. Nah, kalau subuh Beliau bacanya nggak panjang ketika safar capek, baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian juga ada pula riwayat beliau dalam safar itu ketika sholat subuh baca kula udu birabil falak dan kula udu birabinnas dalam dua rakaat. Itu ketika safar. Tapi kalau tidak safar Rasulullah tidak pernah baca kisor mufassal. Yang pendek-pendek apa apalah? Yang dibaca pertengahan dan yang panjang mufassal subuh. Karena memang subuh itu dianjurkan panjang. Dianjurkan panjang eh, karena subuh itu disaksikan oleh malaikat wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda rokaatnya cuma dua tapi dianjurkan dibaca yang panjang tentu bacaannya itu yang enak enak sehingga semangat ya semangat masya terasa Terasa sekali, iman itu terasa. Ketika kemarin alarkani eh, Syekh Abdul Walil kan jadi imam, itu rasanya ya Allah. Rasanya kayak di Mekah itu, kayak di Mekah. Benar-benar iman. Terutama lagi kalau apa namanya? sound sistemnya itu bagus, Masya Allah. Seperti itu. Kemudian juga ada kalanya Rasulullah SAW salat subuh baca surat Ar-Rum. Panjang itu. Ada kalanya juga sholat subuh baca surat yasin. Satu surat penuh ya. Dibagi dalam dua rakaat. Kemudian juga pernah ketika sholat subuh di Mekah Rasulullah membaca dari permulaan surat Al-Mu'minun sampai ayat tentang Nabi Harun atau Nabi Musa. Tumma arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin. Baru kemudian rukuk. Jadi ya, dari awal surat, tapi nggak sampai diselesaikan. Seperti itu. Kemudian pernah juga Rasulullah SAW sholat subuh jadi imam, baca surat As-Sofat. Pernah pula beliau, nah kalau hari Jumat, ini kalau hari Jumat ya, tiap-tiap Jumat hari subuh yang beliau baca itu adalah rokaat pertama surat As-Sajdah dan rokaat kedua surat Al-Insan. Tiap subuh hari Jumat rutin dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rutin dibaca oleh beliau. Jadi yang pertama surat apa tadi? As-Sajdah. Yang kedua surat Al-Insan. Tiap subuh ini perlu diamalkan. Jadi bukan surat As-Sajdah dibagi dua loh. Separuh rakaat pertama, separuh bukan. As-Sajdah rakaat pertama total. Rakaat kedua Al-Insan. Ini diamalkan perlu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ke Masjidil Haram di Mekah, di Madinah dipraktekkan. Praktekkan salat subuh itu panjang, tapi yang baca nikmatnya masya Allah sudah luar biasa. Karena ada sujud tilawahnya, nah biasanya orang-orang yang tidak pengalaman sujud tilawah itu nanti biasanya keliru. Terutama orang Indonesia. Karena di Indonesia jarang dipraktekkan sujud tilawah. Kurang disosialisasikan. Kebanyakan jamaah haji Indonesia itu berada di bagian belakang ya. Masjid Nabawi misalnya, kemahnya di belakang sana depan tempat tinggalnya. Tinggal sholatnya di belakang, tidak kelihatan depannya. Ketika imamnya sujud tilawah, Allahu Akbar. Nah, orang Indonesia rokok semuanya. Ketika imamnya bangkit, Allahu Akbar. Wah bingung. Wah, imamnya keliru, rokoknya dua kali. Badan yang keliru mereka. Sujud tilawah. Ini perlu diamalkan. Kemudian di dalam sholat sunnatul fajar. Sunnatul fajar. Disebut juga dengan sholat fajar. Disebut juga dengan sholat qobliya subuh. Yang mana dilakukan setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Ini sholat yang luar biasa. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan al fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat sunnah fajar lebih baik dari dunia seisinya. Masya Allah. Sehingga beliau tidak pernah meninggalkan hadoran wa safaron. Ketika beliau mukim atau beliau musafir, nggak pernah ditinggalkan. Pada semua sholat sunnah, rawatib, qabliyah, ba'diyah, kalau safar ditinggalkan. Tapi sholat sunnah fajar nggak pernah ditinggalkan. Yang dibaca oleh beliau sholatnya ringan, dua rakaat ringan setelah Al-Fatihah. Biasanya beliau membaca ayat nomor 136 dari surat Al-Baqarah. Satu ayat saja. Kulu amanna billah وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له muslimun Allahu Akbar satu ayat saja itu berkaitan masalah akidah kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat Ali Imran ayat nomor 64 Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Allahu akbar. Seperti itu. Kemudian juga beliau sering baca surat Al-Kafirun rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas rakaat kedua. Dan bahkan beliau bersabda, nikmat suratani huma. Keduanya adalah sebaik-baik surat. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Bahkan Al-Kafirun juga mempunyai nama surat Al-Ikhlas. Sama-sama mengandung unsur tauhid, murni tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah mendengar ada seorang sahabat ketika sholat sunnah fajar. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun. Rasulullah mengatakan hada abdun amana bi rabbihi. Ini adalah seorang hamba yang iman kepada Tuhannya. Kemudian sahabat itu rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, Allahu ahad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada abdun arafa rabbahu. Ini adalah seorang hamba yang mengenal Tuhannya. Jadi al-kafirun iman kepada Tuhannya, al-ikhlas kenal Tuhannya. Itulah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat-riwayat sahih ketika sholat subuh dan sholat sunnah fajar. Adapun ketika sholat duhur <clears throat> Ketika sholat duhur tentu saja Fatihah tetap dibaca karena Fatihah itu adalah rukun sholat. Orang kalau sholat tidak baca Fatihah tidak sah. Beliau kalau sholat duhur itu bacanya agak panjang. Sampai-sampai disebutkan dalam satu riwayat Wakana ahyanan yutiluha Kadang dia memanjangkannya Panjang sekali Hatta annahu kanat Salatu duhri tuqam Fayadhab az-zahib ilal baqi Fayakdi hajatahu Thumma ya'ti manzilahu Thumma yatawadda Thumma ya'ti wa Rasulullah SAW Fi rak'atil ula Mimma yatuluha Sangin panjangnya ya sudah komat, lalu beliau takbiratul ihram masuk rokaat pertama. Lalu ada seseorang itu yang mau buang hajat, pergi ke Baki. Antara Masjid Nabawi dengan Baki itu jaraknya kurang lebih sekitar 200 meter, kurang lebih ya. Orang pergi ke Baki sana, buang hajat dulu. Entah kencing atau apa di sana, lalu pulang ke rumahnya dulu wudhu. Kemudian pergi ke masjid lagi. Rasulullah masih di rokaat, yang pertama, saking panjangnya. Disebutkan pula bahwasanya ini sengaja dilakukan oleh beliau pada rakaat pertama untuk nunggu orang-orang yang datangnya terlambat. Jadi memberi kesempatan orang yang datang terlambat untuk bisa mendapatkan rakaat pertama tidak terlambat. Masya Allah, Rasulullah SAW penuh dengan rahmat. Kemudian wakana yakra'u fi kullin minar rak'ataini qadra 30 ayat bahwasanya beliau membaca pada tiap-tiap rakaat salat zuhur itu sekitar kurang lebih 30 ayat. Yaitu seperti baca surat As-Sajdah. Fi kullin minar kata ini pada tiap-tiap rakaat dari dua-duanya. Jadi panjang-panjang ya. 30 30 kurang lebih. Biasanya yang kedua lebih lebih pendek daripada yang pertama. Jadi panjang sekali loh ini zuhur. Kemudian ada kalanya pula beliau membaca surat Wasana iwat tarik surat at tarik Ada kalanya pula beliau membaca surat Idas sama wasama Idatil Buruj, surat Al-Buruj. Ada kalanya pula beliau membaca surat Walaili idayal surat Al-Lail, Duhur. Itu panjang-panjang itu lumayan. Termasuk yang mana Al-Lail itu? Yang panjang atau yang tengah atau yang pendek? Yang tengah ya. Ausatul mufassal. Ada kalanya juga beliau membaca surat Idas sama Unshakat surat al Insyikok. Dan para sahabat itu mengetahui bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat duhur dan asar. Itu kan pelan suaranya kan? Itu mereka tahu dari gerakan jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakana ya, baca. ayat yusmi'ul ayah, akhirnya ada kalanya Rasulullah memperdengarkan ayat. Dan mereka dengar. Tapi nggak sama dengan sholat maghrib, isak dan subuh kerasnya. Cuman mereka dengar sehingga mereka tahu, oh yang dibaca Rasulullah surat ini, surat itu. Jadi dibaca betul ya. Karena itu orang itu kalau dalam sholat itu baca kiroah, kiroah itu keluar suaranya. Jadi bukan dibatin dalam hati Allahu Akbar. Di sini aja, Allahu Akbar, tidak sah sholatnya, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Minimal kita dengar sendiri, telinga kita dengar sendiri. Telinga kita dengar dengan catatan kalau kira-kira suasananya itu suasananya itu tidak ramai, tidak bising dan telinganya normal. Sehingga kalau kita baca seperti itu tapi tidak dengar karena suara bising, tidak apa-apa, dianggap dengar. Karena kita tidak dengar karena suara bising. Atau kita baca seperti itu tidak dengar karena telinganya lagi sakit. Tidak apa-apa dianggap dengar itu. Karena tidak dengar telinganya sakit. Kemudian juga Rasulullah SAW ada kalanya pada salat duhur ini baca surat Sabbihisma Rabbikal A'la, surat Al-A'la, dan ada kalanya juga beliau baca surat Al-Ghashiyah, ada kalanya juga beliau membaca surat sama dengan tadi ya, Al-Burud, At-Tariq, dan Al-Lail. Wa kana yusmi'ul ayata ahyanan, ada kalanya beliau memperdengarkan ayat. jadi perlu diamalkan sunnah kadang-kadang. Imam sholat duhur, sholat asar kadang perlu. Wassama'i wa tarik Wa ma adraka ma tarik An-najmu Dengarkan, makmum dengar semuanya. Sunnah. Mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kalau sholat asar. Sholat asar dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam separuh daripada sholat duhur. Panjangnya separuh daripada sholat duhur. Fa'ala niswi min kira'ati duhri separuhnya sholat dohur. Di antara yang beliau baca pada waktu sholat asar ini ada kalanya beliau membaca qadru khamsa Ashrata ayat. Kadar membaca 15 ayat. Kemudian pada rakaat berikutnya separuhnya lagi. Tapi tidak disebutkan yang dibaca beliau apa saja, yang jelas separuhnya sholat duhur panjangnya. Duhur lebih panjang dari asar. Kemudian pada waktu sholat maghrib, nah ini maghrib, apakah pendek terus atau kadang pendek kadang panjang? kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u fiha ahyanan fi qisaril mufassal. Ada kalanya beliau membaca pada waktu sholat maghrib itu dengan mufassal yang pendek-pendek. Wadduha ke bawah. Nah ini perlu, perlu dibaca ini. Wadduha ke bawah itu perlu dibaca. Karena dari wadduha ke bawah itu banyak nasihat. Pendek tapi banyak nasihatnya. Nasihat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha al-qari'atu mal qari'ah. Kemudian juga alha takatsur. Wailul likulli humazatil lumaza. dan seterusnya. Banyak nasihat di sana. Indah sekali. Pendek-pendek. Kemudian ada kalanya juga beliau membaca ketika safar salat maghrib surat watini wa zaitun. Tapi ada kalanya juga beliau membaca tiwalul mufassal. Ada kalanya juga ausatul mufassal salat maghrib. Bacaannya panjang, tapi tidak pendek terus. Ya. Kadang yang pendek, kadang yang panjang. Beliau pernah membaca salat maghrib surat Muhammad الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم Surah ke-47 ayatnya 38. Ada kalanya juga salat maghrib beliau membaca surat At-Tur agak panjang padahal maghrib itu. Ada kalanya juga beliau salat maghrib membaca surat Al-Mursalat panjang Al-Mursalat itu. Kemudian juga ada kalanya beliau membaca surat Al-A'raf salat maghrib Al-A'raf ada berapa ayat? 209 ayat. Salat maghrib dibagi dalam dua rakaat. Ada kalanya juga salat maghrib beliau membaca surat Al-Anfal dibagi dalam dua rakaat. Semuanya ini adalah sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti ada keterangan ya kalau kita hendak mempraktekannya seperti ini, bagaimana cara mempraktekannya supaya tidak menimbulkan hilaf di kalangan masyarakat. Jangan nanti tiba-tiba besok langsung ala roh dibaca sholat maghrib. Hah? Langsung jamaahnya isya tidak ada yang datang ke masjid. pijat semuanya. Manggil tukang pijat nanti. Kemudian kalau sholat sunnah maghrib, dia maghrib, yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca Al-Fatihah rakaat pertama surat Al-Kafirun dan yang kedua surat Al-Ikhlas pendek. Ba'diyah maghrib sunnah mu'akkadah. Kemudian kalau membaca salat isya, salat isya yang dibaca oleh beliau adalah dari surat Ausatul Mufassal. Mufassal yang pertengahan tadi itu. Mulai dari Amma Yatasa'alun sampai Wadduha. Ada kalanya beliau baca Wasyamsi Wadduhaha dan semisalnya. Ada kalanya beliau membaca Idas sama Syakot. Sekaligus juga ada sujud tilawah di dalamnya al-insyiqaqah ada kalanya juga beliau membaca watini wa zaitun ketika safar pada waktu sholat isya pernah suatu ketika sahabat Mu'ad bin Jabal sholat isya jadi imam membaca surat yang panjang ya membaca surat al-baqarah panjang terus baca sampai makmumnya itu ribut Sampai ada yang batalkan sholatnya. Lapor ke Rasulullah SAW Dapat muat sholatnya kepanjangan. Lalu Rasulullah SAW marah. Kata Rasulullah SAW Alaihi Wasallam, "Aturidu antakuna fattanan ya Muat, wahai Muat, apakah kamu ingin menjadi pembuat fitnah, ngaco masyarakat? Jangan. Kalau jadi imam di masyarakat, jangan panjang-panjang kayak gitu. Jangan panjang-panjang. ida amam tanah faqra bisyamsi wa kalau kamu jadi imam, kamu baca wasyamsi wa duhaha, asyams. Wasabbih isma rabbikal a'la, surat al-a'la. Waqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Iqra al-alaq. Wal laili idza yaghsha dan juga surat al-lail pada waktu salat Isya. Jadi sudah masuk ini apa namanya? Surat uh, Ausatul Mufassal bahkan ada yang masuk dalam kisar Mufassal surat Iqra tadi itu Iqra kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yusalli wara'akal kabir wad dha'if wadul haja karena di belakangmu ada orang tua ada orang lemah ada orang punya hajat jangan panjang-panjang di sini kita lihat ada hikmah yang sangat mendalam ya jadi kita ketika jadi imam harus mengetahui masyarakat kalau belum siap untuk panjang jangan panjang-panjang Perlu dikondisikan dulu pelan-pelan. Kalau mau panjang dikondisikan pelan-pelan. Tentu saja kalau ingin panjang itu imamnya juga yang bacaannya wena. Oh, mau ngamalkan sunnah panjang, tapi bacaannya tidak karu-karuan. Ya malas semua, tidak panjang tidak enak. Kalau saya Al-Arkani misalnya, datang salat imam sini panjang. Oh Masya Allah, Al-Baqarah Bismillah sudah. Iya, Al-Baqarah Bismillah siap kita. Enak, nikmat. Ini penting sekali, penting sekali. Kemudian kalau sholat malam, sholatul lail, nah, sholat malam, sholat sendirian silakan, mau panjang silakan, mau sampai subuh boleh, tidak apa-apa. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat malam setelah fatihah baca surat Al-Baqarah, disambung lagi dengan An-Nisa, disambung dengan Ali imron Jadi dibalik oleh beliau ya. Jadi Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ini berarti menunjukkan tidak apa-apa. Jadi kita suratnya itu walaupun tidak urut tidak apa-apa, tapi ada beberapa surat yang harus urut. Yang Rasulullah bacanya selalu urut harus urut, Al-A'la Al-Ghasyiyah harus urut, al falak An-Nas harus urut dan yang lain-lainnya. Yang beliau urut urut, panjang sekali ini. Kemudian untuk menikmati sholatnya, yaqra'u mutarassilan. Sudah panjang bacanya itu pelan-pelan dinikmati. Allahu akbar. Alangkah nikmatnya ini tahajudnya. Jadi bukan pengajian cepet-cepetan loh. Alif lam mim dzalika Waduh ini tambah dapat dosa, tidak dapat pahala ini. Baca Quran dapat dosa, main-main. Mutarasilan pelan-pelan. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Kalau ada ayat tasbih, berhenti dulu bertasbih. Sabbih isma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Dipraktekkan langsung. Jadi ada perintah tasbih-tasbih seperti itu. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Kalau ada ayat-ayat permintaan, minta ayat surga. Ya Allah. Allahumma ij'alna min ahli jannah. Jadikanlah kami termasuk ahli surga. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwad. Kalau ada ayat-ayat perlindungan, ayat-ayat neraka, Allahumma inni a'udzubika minan nar ya Allah hamba berlindung kepadamu dari api neraka ini kalau kita ngaji model gini ngaji itu hidup nikmat jadi benar-benar kita dialog dengan Allah Subhanahu wa taala itu kan kalamullah jadi ayat rahmat berhenti minta rahmat ayat adab berhenti berlindung dari adab ayat-ayat yang merintahkan kita bertasbih kita bertasbih dulu Masya Allah nikmat sekali ngaji model gini nikmat tidak ada bosennya jadi tidak monoton, tidak gitu-gitu saja. Subhanallah, panjang sekali. Salat malam, malam Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga pernah pada suatu malam beliau cuma membaca satu ayat diulang-ulang sampai subuh, yaitu ayat yang berbunyi surat Al-Maidah ayat 115 118. In tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini aja diulang-ulang sampai subuh. Beliau ketika membaca ayat ini, beliau ingat umatnya. Ya Allah, jika umatku itu engkau adab ya Allah, mereka adalah hambamu sendiri ya Allah. Kalau umatku itu engkau ampuni ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Al-Azizul Hakim, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ini ada satu ustadz dulu ya, sudah meninggal dunia, rahimahullah. mudah Allah mengampuninya, merahmatinya, dan meluaskan alam kuburnya. Kalau baca surat ayat ini selalu keliru. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Mesti keliru itu. Karena kalau kita tidak waspada keliru, eh, mana cocok? Cocok. Jika engkau ampuni mereka ya Allah, sungguh engkau adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Padahal wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Lebih cocok lagi. Jika engkau adab mereka, ya, jika engkau jika engkau adab mereka ya Allah, maka mereka adalah hambamu sendiri. Dan jika engkau ampuni mereka ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Al-Aziz Maha Perkasa. Tapi engkau juga Al-Hakim Maha Bijaksana. Engkau perkasa, engkau mampu mengadab mereka ya Allah. Tapi engkau bijaksana, tidak semudah itu mengadab mereka ya Allah. Engkau penuh dengan kebijaksanaan dan dengan hikmah. Lebih cocok lagi ini. Allah mengadab bisa, tapi Allah tidak mudah mengadab. Allah suka memberikan tempo, bijaksana. Kapan kamu tobat? Kapan tobat? Kapan tobat? Dibaca sampai subuh dan ini juga perlu kita praktekkan. Kadang kita baca ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dengar, kadang kita baca Quran ada satu ayat itu kok masuk di hati. Kalau kita baca terjemahnya, waduh, ayat ini kayaknya kok kena saya ya. Ayat nah, itu jangan pindah dulu, baca yang banyak. Baca terus ayat itu. Itu benar-benar masuk dalam hati. Satu ayat yang cocok. Kita ada, ada problem, macam masalah, baca Quran. Subhanallah sampai satu ayat yang masuk di hati, cocok. Jangan berhenti, jangan jangan pindah dulu. Baca terus. Baca 10 kali, 20 kali, 100 kali. Seperti itu. Quran itu Masya Allah. Dikir yang paling afdol nomor satu itu adalah Al-Quran. Betul. Quran ini mujarab. Karena Quran itu adalah firman Allah, wahyu Allah. Di dunia tidak ada yang suci, yang, yang suci cuma Al-Quran. Orang Islam itu kalau tidak baca Quran, sumpah hidupnya, Sumpah, pasti. Kita bicara orang beriman ya, orang beriman. Karena kalau kita tidak baca Quran, dalam arti baca mushaf ya, baca mushaf dari alif lam mim al-baqarah, fatihah dulu, Faqara sampai atam. Kalau kita tidak baca Quran, hati kita ini kosong dari wahyu Allah, sepi dari wahyu Allah. Dan hati kalau tidak kemasukan wahyu Allah itu kosong, sumpek. Dan hati itu yang paling sumpek kalau dia jauh dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesumpekan yang lebih sumpek daripada hati yang jauh daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kena wahyu Allah, ngaji Quran, Masya Allah, luar biasa. Rindu. Quran itu rindu. Tapi dengan catatan kalau baca, jangan cepat-cepatan. Jangan baca mengejar kapan hatam, kapan hatam. Jangan nikmati, nikmati. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus nikmat satu ayat satu ayat, nikmat. Terasa wahyu masuk di sini. Sumpeknya hilang. Ini terbukti lah ini. Hati ini paling sumpek kalau jauh dari wahyu. Kering, rontak, haus. Dia itu ingin makanannya, tidak ketemu makanannya. Ibaratnya orang itu lapar, tidak dapat makan. Ini makanannya wahyu, Al-Quran wahyu. Kasih dikira apa aja, kurang, mantep. Dikira apa aja, tidak mantep. Begitu Quran langsung mantep. Jos, wahyu, Masya Allah, terasa. Hati orang beriman. Dan ngaji itu tidak cukup cuma satu surat aja. Dari dulu sampai sekarang satu surat saja yang dibaca. Tidak cukup. Karena masing-masing surat itu punya khasiat. Masing-masing surat punya khasiat, punya ayat, punya kelebihan. Ya, punya gelombang-gelombang sendiri tiap-tiap surat itu. Jadi kalau kita baca satu surat itu ibaratnya kita tiap hari itu makan makan apa kalau buah itu makan mangga terus. Nanti bosan lama-lama. Walaupun Quran tidak pernah bosan ya. Tapi Quran dibaca dari Al-Fatihah, Al Al-Baqarah, Al nanti ada sesuatu yang baru, nikmat, nikmat. Bahkan subhanallah ada satu orang, dia ini pernah mondok di pesantren. Tapi dia anak nakal, mantan anak nakal, masuk pesantren, namanya anak nakal ya, tidak sampai lulus keluar. Ketemu teman-temannya, nakal lagi, nakal lagi ketemu teman-temannya. Kriminal, narkoba, semacam-macam sudah pengedar dan yang lain-lainnya. Ketika saya ketemu dia, dia malu pernah pernah tahu dari pondok malu, wajahnya sudah berubah sudah. Wajah-wajah kriminal. Sambil dia bilang, saya itu kalau sumpek, saya kalau sumpek ustad ngasih Quran Ustaz, sumpeknya hilang. Subhanallah, ini kriminal ini. Saya kalau sumpek ngasih Quran, sumpeknya hilang. Bagaimana kalau orang yang tidak kriminal ngasih Quran? Betul, Quran ini perlu. Termasuk obatnya stres, penyakit jiwa itu Quran. Baca yang tenang dan ada suaranya, jangan dalam hati. Baca yang tenang, enak. Satu hari satu juz, ya Allah. Masya Allah nikmat sekali. Hati-hati kita ini butuh wahyu. Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dibaca oleh beliau ketika sholat witir. Sholat witir beliau laksanakan maksimal itu 11 rakaat. Ada juga riwayat 13 rokaat Itu ditambahi dengan 2 rokaat sholat iftitah, pembukaan. Panjang tapi beliau baca. Bacaannya enggak ada surat tertentu. Hanya saja pada rokaat terakhir surat witir. Tiga rokaat terakhir surat witir. Yang beliau baca pertama-tama adalah surat Al-A'la. Yang kedua surat Al-Kafirun. Yang ketiga surat Al-Ikhlas. Itu kalau mau langsung witir satu kali salam. Satu kali duduk, satu kali salam. Tapi kalau kita mau dua kali salam, dua rakaat salam tambah satu, itu adalah kita cara bacanya. Rakaat pertama al-a'la. Yang kedua al-kafirun. Nah, yang ke satu ini boleh al-ikhlas saja, boleh juga al-ikhlas, al-falak dan an-nas. Ini ada riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan hadisnya hadis yang sahih. Kemudian kalau salat Jumat yang beliau baca biasanya rakaat pertama setelah Al-Fatihah itu surat al jumah Rakaat kedua surat Al-Munafikun. Ada kalanya surat Al-Ghasyiyah. Ada kalanya juga rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Ini kalau Jumat. Kemudian kalau salat Id, Idul Fitr Adha, Al-Idain. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah beliau membaca Al-A'la. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah beliau membaca Al-Ghashiyah. Kemudian ada kalanya juga pada Idul Adha dan Idul Fitri rakaat pertama setelah Al-Fatihah beliau membaca surat Qaf dan rakaat kedua beliau membaca surat Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Surat Al-Qamar. Itulah yang beliau baca dalam salat-salatnya. Jelas atau tidak? Mudah-mudahan jelas ya mudah jelas. Kalau besok pagi rekamannya didengarkan lagi, insya Allah tambah jelas. Ini supaya kita tahu bagaimana cara Rasulullah baca dalam sholat. Jadi bukan cepat-cepatan, bukan pendek-pendek tidak. Hanya saja kalau kita ingin mengamalkan yang agak panjang, masyarakatnya disosialisasikan dulu supaya nggak kaget. Di ando ini saja, ketika kita mau memulai dulu bacaan panjang, itu masyarakat sempat ribut dulu. Ada yang bilang capek, mau pijet, ada yang bilang juga tidak mau ke masjid lagi kepanjangan. Ya, macam-macam. Tapi pelan-pelan. Dan bacaannya juga dipilihkan. Para hafid yang bacaannya enak. Nah lama-lama ternyata masyarakat sudah biasa. Malah enak, nikmat. Nikmat sekali. Berarti itu. Yang penting jangan sampai kita mengganti bacaan yang panjang. Yang menjadikan masyarakat tidak mau ke masjid. Karena masyarakat kita ini, mereka mau ke masjid saja itu sudah Alhamdulillah. Masyarakat mau ke masjid saja sudah. Alhamdulillah. Mau jamaah. Masya Allah. Alhamdulillah. Walaupun katakanlah selera mereka itu. Rokaat pertama itu setelah fatihah itu. Al, apa namanya? Inna kal kautar. Rokaat kedua. al ulallahu ahad. Tidak apa-apa. Nanti mereka ke masjid. Daripada tidak ke masjid. Betul apa tidak? Daripada kita memaksakan yang panjang mereka tidak mau ke masjid. Lagi. Jangan. Jangan. Ini fikih dakwah. Kita harus tahu kapan bersikap, kapan begini dan kapan begitu. Ini penting sekali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau baca bacaannya tartil pelan-pelan, Bismillahnya itu bacanya pelan-pelan, dibaca mat-matnya semuanya. Ini berkaitan dengan ilmu tajwid dan alhamdulillah ada pengajian tajwid oleh Ustadz Abdul Wahab. Insya Allah. Itulah mungkin yang bisa disampaikan pada malam hari ini tentang bacaan-bacaan yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya.